Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya al syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahi alaih. Yang mana kita sekarang masih berada pada akhir-akhir kitab ini. Sekarang kita memasuki Nah, mengenai minal adabi al muhtasah bil muallim. Perhatikan baik-baik karena kita masuk dalam adab al-alim wal muta'allim, adabnya seorang pelajar dan gurunya. Sekarang minal adabil mukhtassatu minal adabi al-mukhtassati bil muallim, termasuk adab-adab yang dikhususkan bagi pengajar. Apa saja kita lihat? Nah, barakallahu fikum. Pertama, al-hirsu ala nashril ilmi bi jami'il wasail semangat untuk menyebarkan ilmu dengan berbagai macam caranya. Tentunya cara yang apa? Yang syar'i. Nah, perhatian baik-baik, tentunya dengan cara yang syar'i. Nah, mungkin terkadang menggunakan papan tulis, paham ya? Terkadang menggunakan bagan-bagan skema, maaf salah ya. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Nah. Kemudian terkadang apa? Terkadang dengan cara nah barakallahu fikum dengan tanya jawab. Intinya semangat untuk menyampaikan ilmu. Ilmu jangan disembunyi-sembunyikan. Lam ya? Sampaikan semua yang dia miliki dan yang dia mampu. Wa an yubdhilahu liman talabahu. Dan hendaknya dia mencurahkan ilmu tersebut kepada orang yang mencarinya. Jangan sembunyi-sembunyikan ya. Jangan sembunyikan, sampaikan talaqatin dengan wajah yang berseri-seri. Dengan wajah yang berseri-seri. Seperti apa contohnya? Hah? Wajah yang berseri-seri wajah yang tidak menampakkan dia merengut atau yang semisalnya, berseri-seri ma'ruf. La yang minal ma'ruf syai'an walau antal ka'akhaka biwajhin talib. Jangan sekali-kali kau meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kau berjumpa saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Mau salah ya? Nah, perhatikan baik-baik, Husain. Nah, perhatikan baik-baik. Selesaikan dulu urusannya baru disambung. Kita nah, lihat wasirah sadrin dan wasirah sadrin dan juga dada yang lapang. Paham ya? Jadi guru itu harus memiliki lapang dada. Paham ya? Terkadang dia marah, wajar enggak masalah, tapi jangan marah terus. Paham ya? Ada marahnya, ada senyumnya, ada seriusnya, tanda pun sedikit enggak masalah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini wasirah sadrin. Nah, karena apa? Karena kalau kalau dadanya sempit terus itu enggak akan lanjut dia. Paham ya? Mudah sakit hati, patah hati itu enggak tepat. Paham ya? Nah, disinggung sedikit sama santrinya langsung mulai besok anak enggak mau ngajar lagi. Kenapa? Santrinya enggak semangat-semangat misalkan. Dinasehati, diluruskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sabar. Muqtabitan bi ni'matillah alaih dalam rangka nah barakallahu fikum Nam senantiasa apa? menginginkan atau senantiasa ingin dan mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang dia, dia miliki. Bil ilmi wan nur. Ya kan? dengan ilmu dan cahaya. Jadi menyampaikan dengan hudu was sakinah, tenang. Al-Qur'an was sunnah. Kemudian berikutnya wa taysir man anhu. Dan mempermudah orang yang ingin mengambil warisan ilmu darinya. Antum sekarang secara tidak langsung mengambil apa? Warisan, warisan ilmu. Karena warisan para nabi itu bukan harta, bukan dinar atau dirham, tapi apa? Ilmu. Oleh karena itu datang dalam hadis dalam kitab al awsat At-Tabrani rahimahullah taala dengan semakna di sana suatu ketika Abu Hurairah mengatakan, "Kalian ngapain di sini? Kalian tuh bangkrut semua, rugi." Lah kenapa rugi? Orang lagi bagi-bagi warisan di masjid nanti kalian lah di sini di pasar, santai-santai katanya. Akhirnya mereka pada bertanya, "Masa sih berdatangan ke masjid?" Ya. Mana warisannya? Gak ada warisannya kata-kata mereka. Nah, enggak ada warisan dibagi-bagi katanya. Nam ya Abahir wahai Abu Hurairah, mana warisannya? Nah, Abu Hurairah mengatakan, "Kalian melihat enggak di masjid membacakan Al-Qur'an, membacakan hadis, membacakan ilmu Rasulullah SAW. Iya, itulah warisannya. Orang-orang menyangka warisan itu dinar dirham tadi. Paham ya? Jadi jangan apa mempersulit orang yang ingin mencari warisan ilmu ini. Permudah. Nah, barakallahu fikum. Wal yahdar kullal hadar min kitmanil ilm fi halin yahtajun nas fiha ila bayani. Perhatikan baik ini. Dan hendaknya berhati-hati dengan berhati-hati yang ekstra dari apa? Dari menyembunyikan ilmu. Hati-hati. Jangan ilmu itu sembunyikan. Nah, dalam keadaan manusia butuh untuk dijelaskan. Ya, dalam keadaan manusia butuh penjelasan jelaskan. Ustaz ini hukumnya bagaimana ustaz. Enggak usah banyak bertanya, sibuk. Anak enggak mau menjelaskan walaupun sampai hari kiamat katanya. Allah musta'an. Ini berarti keliru. Karena menyembunyikan ilmu apa akibatnya nanti? Dibungkam mulutnya nanti di hari kiamat dengan pembungkam dari api neraka. Paham ya? Ngeri sekali. Jadi kalau ada ilmu orang tanya dan antum tahu, saat itu dibutuhkan ilmu tersebut sampaikan. Eh? Nah, sampaikan ilmu tersebut barakallahu fikum na'am. Jangan sampai apa? Na'am barakallahu fikum jangan sampai na'am ilmu disembunyikan. Eh, jangan sampai ilmu disembunyikan na'am barakallahu fikum karena apa? Karena kalau menyembunyikan ilmu sangat berbahaya sekali. Maaf salah ya? Na'am. Karena di dalam masalah ini ada kaidah, antum ingat-ingat baik-baik kaidah ini, upayakan tercatat dan dihafal kaidah ini yang dilarang itu apa? Yang dilarang kemarin? Apa? Yang dilarang. Ewa. Takhirul bayan fi waktil hajah haram. Ini kaidahnya akal ini. Takhirul bayan fi waktil hajah haram. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan haram hukumnya. Ada orang baru masuk Islam, Ustaz. Anak ini baru masuk Islam. Bagaimana cara takbiratul ihram. Wah, gak usah banyak tanya. Nah, misalkan dia gak mau jawab, padahal dibutuhkan itu loh. Nah, itu termasuk apa haram. Ingat-ingat faedahnya. Ta'khirul bayan fi waktil hajah. Itu yang haram. Apa tadi Hussein Nah, itu dihafal itu. Ta'khirul bayan fi waktil hajah haramun. Yang diperbolehkan apa? Ta'khirul bayan ila waktil hajah menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan. Itu yang diperbolehkan. Ingat-ingat ya, takhirul bayan ila waqtil hajah itu boleh. Contohnya anak kecil baru 7 tahun 8 tahun, Ustaz. Eh, bagaimana sih nam seorang laki-laki dengan perempuan suami istri itu bagaimana sih? Nah, tanya masalah berhubungan, tanya masalah ini. Nah, kata gurunya, nanti kalau sudah dewasa kami jelaskan. Nunda itu boleh enggak? Sampai waktu dibutuhkan. Karena anak kecil belum butuh dia. Bang ya? Ditunda sampai nanti. Nah, seperti itu namanya ta'khir bayan ila waktil hajah. Yang haram tadi apa ta'khir bayan fi waktil hajah. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan. Lagi butuh bagaimana cara takbiratul ihram? Dia ustaznya dia macam enggak mau ngasih tahu. Padahal ini butuh, dia ingin ingin salat, orang baru masuk Islam. Nah, ini berbahaya sekali. Kita lihat kita lihat ancamannya. Au yas'aluhu anhu mustarsyidun atau Naam barakallahu fikum dalam keadaan orang itu bertanya kepadanya mustarsyid minta arahan. Anak minta arahan, minta bimbingan, minta nasihat, dia malah enggak perlu, enggak usah minta nasihat, enggak usah minta arahan. Paham ya? Hati-hati. Kita lihat ancamannya. Fa fil hadits 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila 'an ilmin 'alimahu thumma katamahu al-uljima yaumil qiyamah Jamin minan nar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya apa? Barang siapa ditanya tentang ilmu, dia mengetahuinya kemudian justru menyembunyikannya, niscaya di hari kiamat kelak dia akan apa? dibungkam mulutnya dari pembungkam apa? Eh, dengan pembungkam dari api neraka. Paham ya? Ngeri sekali barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Naam. Pembungkamnya wallahu pembungkamnya maksudnya apakah tali kekang yang biasanya antum saksikan di uh, barakallahu ditaruh di apa tadi? kuda atau sapi? Kuda atau sapi itu ya. Nah, barakallahu kalafik yang jelas pembungkam ini dari api neraka. Nah, jadi kalau antum punya ilmu ada orang tanya dan bisa tahu jawabannya, dibutuhkan jawab. Kasih tahu, jangan disembunyi-sembunyikan. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Yang kedua, as-sabru ala adal muta'allimin wa su'i mu'amalatihim lah. Sabar nah, seorang guru itu sabar terhadap gangguan orang-orang yang belajar. Sabar terhadap gangguan para santri, paham ya? Para murid terkadang ada yang mengejek, melecehkan, jelek dalam bermuamalah, bisik-bisik di luar, paham ya? Nah, kalau fikum itu sabar. Paham ya? Sabar. Karena kalau enggak sabar, nanti gagal. Paham ya? Sabar. Nah, walaupun istilahnya terkadang nah para kalau fikum seorang muallim, pengajar meletakkan beberapa syarat, meletakkan peraturan-peraturan, meletakkan hukuman-hukuman itu tidak masalah. Karena demi apa? mewujudkan yang namanya kebaikan. Paham ya? Jadi ini dua bagus sekali. Seorang mudarris, seorang muallim hendaknya sabar terhadap gangguan muta'allimin. Muta'allimin itu orang-orang yang belajar, para santri. Wa su'i mu'amalatihim lah dan jeleknya muamalah kepadanya. Terkadang para santri itu enggak paham gitu loh. Paham ya? Sudah dikasih pengertian dia enggak pengertian, itu sabar. Paham ya? Sabar seperti itu. Nah, liyanala bidzalika ajrus sabirin agar seorang guru tersebut mendapatkan pahala orang yang sabar wa yu'awwiduhum 'ala sabri dan melatih para santri, para pelajar untuk sabar. Jadi kalau ada sesuatu yang mira mira ganggu antum, eh, ada yang misalkan menyakiti dan antum bisa sabar, sabar. Paham ya? Nah, melatih mereka yu'awwiduhum itu maksudnya membiasakan mereka agar bersabar. Wahtimalil adza minan nas dan juga agar apa? melatih mereka agar membiasakan mereka agar ihtimal, ihtimal itu kuat. Kuat untuk menahan gangguan dari manusia. Jadi dia dipukul diam aja. Paham ya? Sabar. Nah, bila dilaporkan laporkan gitu caranya gitu. Jangan malah dipukul kemudian dibalas akhir ribut akhir kelahi, itu kurang tepat. Sabar. Semuanya butuh kesabaran barakallahu fikum. Naam. Lakin ma'a mulahadzatihim bitaujih wal irsyad wat tanbih. Tapi bukan semata-mata cuma sabar toh gitu loh. Sabar beriringan apa mulahadzatihim, memberikan nasihat kepada mereka, bitaujih dan arahan, wal irsyad bimbingan, wat tanbih peringatan, bihikmatin ala ma asa'u bih dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Wad'u syai' fi mawdi'i. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan sembarangan kalian tuh enggak beradab, kalian nanti masuk neraka misalkan. Nah, jangan. Tapi dengan apa? Dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Nah, li alla nam tadi haibatuhu min nufusim agar haibah. Haibah itu kewibawaan agar kewibawaan santri tersebut tidak hilang dari apa jiwa-jiwa mereka. Jadi kewibawaan dijaga. Nah, kalau antum jumpai pada ustadz sering canda dengan santrinya, terkadang candanya berlebihan itu kurang tepat juga. Paham ya? Nah, kalau cuma terkadang canda, terkadang istilahnya barakallahu fikum santai itu enggak masalah, tapi jangan sampai merusak apa? haibah. Itu apa haibah? Kewibawaan. Coba kalau antum misalkan lihat eh, gurunya misalkan ayo kita main main-mainan permainan yang kira ya pesawat-pesawatan misalkan dengan santrinya misalkan itu nih haibahnya kurang. Paham ya? Nah, haibahnya kurang. tapi terkadang datang eh, bercanda sedikit misalkan kemudian nah berkumpul itu tidak masalah selama tidak menghilangkan apa? haibah. Haibah itu kewibawaan. Paham ya? Karena kewibawaan penting sekali. Naam. Di sini pun juga disebutkan agar apa? kewibawaan para santri itu enggak hilang. Ada nasihat, ada arahan. dia majhudahu majhudan fayadhi majhudahu fi ta'limihim akhirnya hilang pula kesungguh-sungguhan di dalam mengajari mereka jadi sabar nah yang ketiga sebelum terakhir an yumathila amama talabah bima yanbaghi an yakuna alaihi min dinin wa khuluqin ini penting perhatikan baik-baik suatu ketika antum nanti jadi ustaz jadi guru eh, perhatikan ini perlu diperhatikan baik-baik kata beliau memberikan contoh di hadapan para santri dengan perkara-perkara yang layak, yang pantas nam untuk dia ikutin berupa agama dan akhlak. Paham ya? Cuman perhatian Mbak, pandangan eh, orang yang bujangan dengan pandangan orang yang menikah itu lain. Jangan sampai dipukul rata. Paham ya? Kok itu si fulan itu kok enggak setiap hari di masjid. Si fulan sudah menikah lain lagi urusannya, punya tanggung jawab. Paham ya? Punya anak, punya istri, harus mencari maisha. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan misalkan katanya ustadznya itu setiap hari menyampaikan semangat dalam belajar, semangat belajar Al-Qur'an, semangat. Wah, tapi kok nggak pernah nampak, nggak nampak muncul. Kalau ada keperluan, eh, ada kepentingan, nah itu lain lagi urusannya. Karena apa? Karena kepentingan orang dan menikah itu lain dengan yang belum menikah. Nah, maksudnya ya, antum masih bujangan. Eh, nah, dan masih bisa dikatakan tanggung jawabnya itu belum terlalu luas dan juga belum terlalu berat, manfaatkan. Paham ya? Nanti kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, itu nanti tanggung jawabnya berlipat-lipat anak, istri, keluarga mencari maisha, paham ya? Nah, nah maisha antum sekarang apa? Maisha antum yang paling inti adalah maisha untuk menghidupkan hati. Maisha ilm, ilmu, ya? Yaitu maisha kehidupan ilmu tadi. Adapun kalau sudah berkeluarga itu lain lagi urusannya. Nah, seorang ustadz itu, seorang guru selayaknya untuk menampakkan memberikan contoh di hadapan para santri Nah barakallahu fikum perkara-perkara yang layak untuk contoh berupa agama dan akhlak akhlaknya mulia, sampaikan kedermawanan, sampaikan kemudian apa barakallahu fikum tanggung jawab, sampaikan. enam. Fa innal muallim akbar qudwatan litilmidi Fa innal muallima akbaru qudwatin litilmidhi. Dikarenakan pengajar itu adalah panutan yang paling besar terhadap muridnya. Antum saksikan. Kalau gurunya suka selfie, eh, gurunya suka muncul di YouTube, itu anak yakin muridnya nggak jauh beda. Biasanya muridnya santrinya bolehkan juga. Karena apa? Cerminnya tadi bagaimana? Terminnya, Hah? Muridnya mau bertermin, nampaknya ustaz di situ. Paham ya? Maksudnya ustaznya juga membolehkan televisi, membolehkan gambar, santrinya nggak jauh beda. Sekarang kan saksikan hizbiyun ahli bid'ah dalal yang membolehkan yayasan, proposal, minta-minta. Anak yakin santrinya kalau tidak diberikan hidayah nggak jauh beda juga. Membolehkan proposal, yayasan, minta-minta, tasawul, penggalangan dana, eh, kota infak, paham ya? Allahumma musta'an. Jadi, nah barakallahu fikum guru itu ada termin kita lihat. Kata beliau, wa huwal mir'ah bukan marah. Yang keliru bacanya. Punya tuh panjang enggak itu? Ewa. Wa huwal mir'atu. Guru itu ada termin Kalau mar'ah ini perempuan artinya. Wa huwal mir'atu. Guru itu ada cermin. Allati yan'akis 'alaiha dinul muallim wa akhlaqihi yang apa? Yang cermin tersebut akan mantulkan, memantulkan apa? agama gurunya dan akhlak gurunya. Jadi antum lihat gurunya bagaimana? Kalau gurunya bolehkan televisi, anak yakin muridnya nggak jauh beda. Paham ya? Nah, kalau gurunya nggak perhatian dengan santrinya dengan muridnya, anak yakin muridnya juga sama saja. Paham ya? Tapi semuanya barakallahu fikum butuh perjuangan dan pengorbanan serta penerapan dan juga apa? Nah, barakallahu fikum ta'awun kerjasama al birri wa taqwa. Naam. Yang terakhir yang keempat, an yasluka aqrabat turuqi fi isalil ilmi ila talamidhi. Perhatikan baik-baik ini. Hendaknya seorang guru menempuh apa? Menempuh jalan yang paling dekat dan paling mudah untuk menyampaikan ilmu kepada santrinya. Ini penting sekali. Antum nanti ketika sudah jadi guru, jadi apa? Ustaz. Upayakan bagaimana cara menyampaikan penyampaian yang bisa dipahami oleh santrinya. Cepat nggak masalah tapi paham. Untuk masalah cepat itu enggak masalah, tapi paham gitu loh. Jangan antum menyampaikan bulat-bulat bulat-bulat muter-muter muter-muter, paham enggak? Enggak paham. Gurunya enggak bisa memahamkan muridnya enggak paham-paham. Itu berbahaya sekali. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti keliru yang dia sampaikan. Paham ya? Ada juga gurunya belum paham, muridnya dipaham duluan. Ada juga seperti itu, macam-macam orang. Jadi gurunya baru mau menyampaikan, itu muridnya udah paham duluan. Ada enggak? Ada. Nah, jadi butuh yang namanya apa? latihan, pengalaman, wawasannya penting. Jadi kalau misalkan nanti antum awal ngajar biasanya awal ngajar itu biasanya satu kata yang satu kata tok yang muncul. Tapi kalau udah berkali-kali dengan wawasan dan pengalaman mengajar itu satu kata bisa antum kembangkan dengan berbagai macam kata. Sehingga antum khutbah Jumat pun, nah walaupun antum hafalnya dua ayat sama tiga hadis itu sampai satu jam pun belum selesai. Karena bisa menjabarkan tadi itu loh ya, ya. bisa menjabarkan. Nah seperti contohnya lafadz layajus, layajus apa artinya layajus? Tidak boleh, tidak diperkenankan, tidak dipersilahkan, tidak di anjurkan. Jadi maknanya itu banyak itu loh. Paham ya? Sehingga apa? Cuma lafaz laya jus itu sudah makan 10 menit. <laughs> itu kalau udah pengalaman. Tapi kalau antum belum pengalaman laya jus enggak boleh. Oh, setelah itu mikir lagi apa ya setelah Tapi kalau antum sudah berpengalaman laya jus enggak boleh laya jus, lain bagi enggak pantas, enggak diperbolehkan, enggak diperkenankan. Panjang akhirnya? Nah, itu namanya perkembangan, mengembangkan kata tergantung pengalaman tadi. Wa man'i ma yahulu duna dzalik dan juga menghindarkan atau menghilangkan apa yang di na'am barakallahu fikum yang menghalang-halangi untuk sampainya ilmu kepadanya. Jadi upayakan bagaimana caranya santri itu paham dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Fayatani bibayanil ibarah, maka hendaknya guru itu perhatian untuk menjelaskan ungkapan wa idohid dalalah dan juga menggamblangkan penunjukan lafaz tersebut. Contohnya misalkan barakallahu fikum jaa zaidun. Zaitun ini fa'il atau bukan? Kata sadarnya fa'il. Nah, saya tanya, ya kenapa dikatakan fa'il, Ustaz?" Pokoknya fa'il. Dari Arab sana sudah fa'il ya fa'il. Paham ya? Lah kok marfu? Dari sana marfu misalkan. Jadi seperti itu terkadang orang enggak puas gitu dengan jawaban tersebut. Paham ya? Kenapa huruf jar kok setelahnya majrur? Kenapa majrur dengan kasrah misalkan? Dia misalkan sudah enggak usah banyak bicara sudah. Majrur dari sana sudah dengan kasrah sudah. Itu terkadang orang enggak puas gitu loh ya. Sampaikan dengan apa yang ada yang dimiliki. Wa gharsil mahabbah fi qulubihim, upayakan menanamkan rasa cinta di hati-hati mereka. Karena kalau ras, kalau santri itu senang dengan gurunya, anak yakin insyaallah ilmu yang dia nam cari itu akan meresap. Tapi kalau santri sudah enggak suka dengan gurunya, benci dengan gurunya, wah, pun juga deket marah, deket-deket nasihati, deket-deket tanbih, tanbih. Paham ya? Peringatan-peringatan, dikit-dikit dikumpulkan. Kalau udah enggak suka seperti itu, anak yakin dia akan lama masuk ilmunya. Tapi kalau dia senang, tenang, ketika melanggar setiap pusat misalkan, paham ya? Ketika melanggar setiap hukumannya misalkan, dan ketika belajar dia semangat, cinta di dalam hatinya, insya Allah biidznillah ilmu akan masuk cepat. Sabar. Terkadang terlambat sedikit enggak masalah dari waktu yang sudah diprediksikan misalkan. Lihat Liyatamakkana min qiyadatihim agar semakin mapan untuk apa memimpin mereka. Jadi kalau santri sudah senang dengan gurunya, itu nanti akan mapan untuk memimpinnya wa izghaihim likalami dan agar apa mapan enam pendengaran santri tersebut untuk mendengarkan ucapan gurunya wastijabatihim li dan juga agar mapan na'am barakallahu fikum terhadap santri tersebut agar apa menerima dan juga na'am barakallahu fikum memenuhi apa yang disampaikan oleh gurunya caranya apa tadi caranya caranya adalah gharsil mahabbah fi qulubihim menanamkan rasa cinta di hati-hati mereka nasallallahu alaihi wasallam fiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin